Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersuci dan mengeluarkan zakat dan banyak mengingat kepada Allah taala serta melaksanakan salat dan tidak dijadikan kita sebagai orang-orang yang lebih mengutamakan dunia dibandingkan akhirat yang mana akhirat huwa khairu wa abga lebih baik dan lebih abadi ketahuilah bahwasanya zakat merupakan salah satu pondasi Islam dari pondasi yang lima tersebut di mana Allah Subhanahu wa taala selalu menggabungkan perintah zakat dengan perintah salat Agimus salah wa atuz zakah. Agimus salah atuz zakat. Agimus salah wa Dirikan sholat, keluarkan zakat. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Selalu itu banyak di dalam ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, Al-Karim. Allah Ta'ala berfirman, Wa agimus salata wa atu zakata wa ma tugadjimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khaira wa azama ajra. Dan ketahuilah, dirikanlah, keluarkan, dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat apa yang kalian sodorkan untuk diri kalian, yang kalian tabung untuk diri kalian daripada hal-hal yang baik itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Sesungguhnya Allah taala Maha mendengar, Allah taala Maha melihat. Allah taala juga berfirman, "Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ulaika humul mu'minuna Orang-orang yang mendirikan salat dan juga menginfakkan rizki, rizki yang Allah taala karuniakan Rizki dari siapa? Dari Allah. Terus diinfakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah para kaum mukminin yang sejati. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah wa innallaha 'azizun hakim kaum mukminin dan kaum mukminat satu sama lain saling membela, saling mengasihi, saling membantu, saling menolong. Mereka saling memerintahkan dengan yang ma'ruf, mencegah dari hal yang mungkar. Mereka mendirikan sholat, mereka mengeluarkan zakat, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang akan disayangi, dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang disandingkan antara salat dan zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam hadis, mankana yu'minu billah wal yawmil akhir falyu'addi zakata malih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia membayarkan zakat malnya. Dia bayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu haknya Allah, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Fahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya berarti dia tidak mengeluarkan zakat malnya. Yang tidak mengeluarkan zakat berarti dia bukan mukmin, bukan seorang mukmin. Barang siapa yang sholat, kemudian dia puasa, Kemudian dia pergi haji, namun dia tidak mengeluarkan zakat hartanya, maka tidak diterima sholatnya, puasanya, hajinya tidak diterima hingga dia keluarkan zakatnya tersebut. Sebab satu sama lain daripada rukun-rukun ini saling terikat, saling berkaitan antara satu sama lain. Allah Ta'ala tidak menerima amalan yang dilakukan oleh orang yang mengamalkan sebagian hingga dia amalkan secara keseluruhan tersebut. Ketahuilah bahwasanya zakat itu ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harta kita milik Allah taala dan Allah tidak maruk, tidak rakus dengan harta milik Allah yang dititipkan di tangan kita. Allah tidak perlu kepada harta. Allah tidak perlu kepada uang, tapi Allah taala perlu kepada taat kita, kepatuhan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam zakat tersebut harta dari Allah, rezeki dari Allah, Allah tidak meminta semuanya walaupun Allah berhak untuk mengambil 100%, tidak. Tapi juga bukan semua harta, hanya jenis-jenis harta-harta tertentu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan. Zakat hanyalah wajib di harta-harta tertentu. Apa saja? Itu harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak atau mata uang yang menggantikan posisi emas dan perak. Artinya zakat emas, perak atau mata uang. Begitu juga harta yang dijadikan sebagai barang dagangan. Ya, harta bisnis, zakat daripada barang dagangan itu ada zakatnya. Ataupun juga tumbuhan, tanaman. Dan tidak semua tanaman. Tanaman yang dizakatkan hanyalah bebijian yang dijadikan sebagai makanan pokok atau buah, hanya dua jenis buah, kurma ataupun anggur yang sudah menjadi kismis. Kemudian apabila ada jenis lain di dalam zakat, zakat yang wajib dikeluarkan pun juga zakat binatang ternak. Bukan semua binatang ternak. Hanyalah ternak unta, sapi atau kerbau, dan juga yang ketiga adalah kambing atau domba. Hanya ini saja tiga jenis, tidak ada yang lain. Ayam tidak ada zakatnya, udang tidak ada zakatnya, ikan tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Tapi kalau itu nanti diperdagangkan, dibisniskan, maka masuk urusannya ke zakat, zakat perdagangan, zakat tijarah. Tapi untuk e, e, zakat binatang ternak, binatang ternak hanya tiga jenis saja. Unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Hanya itu saja. Emas, perak ataupun mata uang. Kemudian juga harta yang dibisniskan, yang diputarkan, diperdagangkan, dan tanaman hanya dua jenis biji-bijian yang dijadikan makanan pokok. Kalau buah-buahan hanya kurma ataupun anggur yang sudah menjadi kismis. Hanya itu saja. Dan disebutkan juga wajib dizakatkan harta karun. Ada zakatnya dan itu pun juga jarang terjadi dengan syarat-syarat tertentu. Begitu juga barang tambang. Barang tambang yang dizakatkan kalau tambang yang keluar itu emas dan perak. Kalau minyak, gas, batu bara tidak ada zakatnya. Loh tidak ada zakatnya itu keuntungannya besar. Ya, nanti kalau diperjualbelikan, didagangkan, masuknya ke zakat perdagangan, bukan zakat karena itu sebagai barang tambang. Kalau barang tambang yang dizakatkan itu hanya emas dan perak, bukan berlian, bukan apapun juga. Jadi amwaluz zakat itu adalah emas, perak atau yang menggantikan tersebut daripada mata uang atau zakat perdagangan atau zakat tanaman tumbuhan atau zakat binatang ternak, begitu juga harta karun dan juga barang tambang apabila berupa emas dan perak dengan syarat-syarat tertentu. Dan itu pun juga diwajibkan bukan tiap saat, bukan tiap waktu. Ketika berlalu satu tahun di zakatnya nugget dan tijarah dan hewan ternak. Dan ketika berlalu masa panen itu di musim Eh, ketika zakatnya itu eh, zakat tanaman hanyalah di masa panen. Kalau seandainya panennya setahun dua kali, dua kali zakatnya. Setahun tiga kali, tiga kali zakatnya, tergantung masa panennya tersebut. Dan yang wajib dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan adalah dua setengah persen, dua setengah persen daripada zakat-zakat tadi, selain daripada zakat tanaman. Zakat tanaman yang wajib dikeluarkan, seandainya tanaman itu adalah jenis tanaman yang disirami artinya untuk pengairannya tanpa biaya. Pengairannya tanpa biaya, maka zakatnya 10%. Kalau pengairannya perlu biaya, maka zakat yang dikeluarkan hanyalah 5% saja. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya itu orang yang memiliki harta-harta semacam ini dia harus cari tahu, tanya kepada ulama apa yang harus dia zakatkan jenis harta yang bagaimana. Dia tanya, dia cari tahu perkara agama tersebut. Jangan sampai dia meninggal dunia dia masih punya hutang zakat sebab hutang kepada manusia harus dibayar. Wadainullah ahaggu bil gobok Hutang kepada Allah taala lebih berhak lagi untuk kita tunaikan, untuk kita bayarkan. Cari tahu apa jenis harta yang wajib dizakatkan dan juga berapa nilai jumlahnya. Oh, saya punya hewan ternak, berapa banyak? Berapa banyak yang harus dizakatkan? Itu semuanya ada detailnya di kalangan para ulama yang harus kita cari tahu kepada mereka ulama yang jelas asal usulnya yang sanatnya menyambung dengan ajaran yang jelas bukan ulama yang cuma jerit Quran hadis Quran hadis nggak terikat madhab itu adalah kalimat tuh hagin yuri bihal batil tapi harus cari tahu dengan uh, ajaran yang benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada siapa diberikan zakat itu dan kepada dan berapa kadar yang dikeluarkan daripada zakat itu semuanya ada aturannya di dalam syariat. Dan orang yang mengeluarkan zakat, pahalanya besar dan manfaatnya besar. Mengeluarkan zakat, manfaatnya besar. Manfaat agama dan manfaat dunia. Sebab di dalam harta yang kita punya, itu harta itu masih ada balaknya. Ada bencananya, ada fitnahnya, ada kekacauannya, ada musibah yang terkandung di dalam harta kita. Maka orang yang mengeluarkan zakat insya Allah aman, selamat dari bahaya, dari bencana yang terkandung di dalam harta tersebut. Sebab zakat itu adalah pembersih. Membersihkan harta dari bencana, membersihkan harta dari kotoran, membersihkan harta dari balaknya. Dibersihkan dengan, zak dengan zakatnya. Nabi Muhammad mengatakan idza addaita zakata malik thayyibatan biha nafsuk faqad azhabta anka syarrahu apabila Kata Rasulullah, apabila engkau menunaikan zakat hartamu dengan hati yang rela, dengan hati yang lapang, engkau tunaikan, keluarkan zakat dengan senang hati, maka berarti engkau telah mensucikan, telah membersihkan dari dirimu, telah mensterilkan dari dirimu kejahatan-kejahatan yang dibawa oleh tuh harta sudah engkau sterilkan. Sekarang udah bersih, udah steril, udah nggak ada kejahatannya lagi. Sebab telah engkau keluarkan zakatnya dengan hati yang rela, dengan hati yang senang, bukan dengan uring-uringan gitu yang mengeluarkan zakat tersebut. Dan begitu juga orang yang mengeluarkan zakat itu hartanya aman, selamat dari kehancuran, selamat daripada eh, bencana. Sebab kata Rasulullah, "Mahalaka malun fi bahrin wala barin ila bihabsiz zakah." Tidaklah binasa harta di lautan ataupun di daratan harta tenggelam, ataupun juga terbakar, tidaklah binasa dan hilang harta tersebut, melainkan penyebab utamanya gara-gara meninggalkan zakat, tidak mengeluarkan zakat. Zakatnya ditahan, itu yang membinasakan, yang menghancurkan harta. Karenanya hasinu kata Rasulullah, hasinu amwalakum zakah, wadawu mardaakum sadaqah. Bentengi harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Obati orang-orang sakit di antara kalian, obati pesakitan orang-orang yang sakit di antara di antara kalian dengan bersedekah. Itulah amalan yang manjur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harta yang dizakatkan dia berarti telah terbentengi dan telah dijaga berada dalam penjagaan Allah. Sebab berarti harta itu sudah bagus, sudah bersih dan sudah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi harta yang belum dizakatin itu harta yang bakalan hilang, harta yang bakalan ludes sebab dia busuk dan tidak diberkati. Nabi Muhammad bersabda di dalam hadis, "Ma khalatat az-zakatu malan illa mahagadhu." Ma khalatat ma khalatat ma khalatat ma khalatat az-zakatu malan illa mahagadhu. Tidaklah zakat bercampur dengan harta, melainkan zakat itu akan memberanguskan harta tersebut, akan hilang, akan mencabut keberkahan dari harta tersebut. Harta yang udah nggak ada keberkahan, apa baiknya? Apa manfaatnya? Di dalam semua harta yang udah terkikis, nggak ada keberkahan sama sekali. Dicabut keberkahannya, yang tersisa hanya kejahatannya. Yang tersisa hanya fitnahnya. Yang tersisa hanya bencananya. Yang tersisa Hanyalah bahayanya saja. Dalam hal maka orang yang semacam begini berarti dia telah memikul daripada bencana, daripada musibah yang besar. Walaupun hartanya masih ada, belum diberanguskan masih ada, mungkin e, bisa jadi diberanguskan secara zahir atau bisa juga artinya secara zahir hartanya hilang, habis, lenyap. Hingga orang yang tadinya kaya menjadi fagir, menjadi uring-uringan, berkeluh kesah, murka dengan ketentuan Allah Ta'ala. Dan itu banyak terjadi bagi orang yang meninggalkan zakat. Itu banyak terjadi. Atau juga mahag batin. Artinya dikikis dari segi batin. Kayak dikikis dari segi batin, hartanya tetap ada. Fisik daripada harta itu tetap, ada dan banyak. Tapi nggak bisa diambil manfaat. Jadi penyakit, jadi bala, jadi perpecahan antara keluarga, jadi sumpek, jadi stres, jadi sengketa begitu tidak diinfakkan untuk agama, tidak diinfakkan untuk kebaikan, tidak diinfakkan giliran buat acara kawinan sebesar-besarnya, habiskan uang banyak, tapi buat sedekah nggak ada, nggak ada, nggak ada. Yang diinfakkan untuk sedekah, bikin orkesan, ayo ikut andil dalam kampanye ini, kampanye itu. Untuk masjid, oh nggak ntar dulu, saya punya peruntukan yang lain. Dicabut keberkahan daripada hartanya tersebut, hingga hilang sudah harta e, rasa malunya, pembentengan dirinya, dan dia hanya mendapatkan bahaya daripada harta-harta tersebut. Nah karena itu semuanya itu karena dia tidak keluarkan zakat itu pada tempatnya. Ataupun dia tahan itu zakat. Atau dia letakkan bukan pada tempatnya. Atau itu harta yang dicabut keberkahan, diinfakan buat kemaksiatan. Buat yang haram. Nah, ini dicabut sudah keberkahannya hanya untuk melampiaskan syahwat yang tidak mengandung manfaat. Adapun orang yang mencegah zakat, dia tidak mau memberikan zakat, maka ini termasuk dosa yang paling besar. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ancaman yang besar tentang orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Satu hal ya, satu hal yang perlu diingat, penyebab utama suil khatimah, penyebab orang meninggal di luar Islam. Artinya sebelum nyawa dicabut, Islamnya dicabut terlebih dahulu. Di antara penyebabnya satu meninggalkan perkara sholat lima waktu, meremehkan perkara sholat lima waktu. Yang kedua adalah meninggalkan dia tidak mau mengeluarkan zakat. Dia cegah zakat, dia tidak mau mengeluarkan zakat. Ini salah satu penyebab su'il khatimah. Hingga pelakunya meninggal dunia tanpa Islam, di luar agama Islam. Na'udzubillahi min dhalik. Bahkan terkadang di, seringkali dihukum akibat kekikirannya, dia nggak mengeluarkan zakat, di dunia dia sudah dihukum sebelum di akhirat dan akhirat lebih dahsyat lagi, seperti kejadian kepada Gorun dari umat Bani Israel dari umatnya Musa. Allah Ta'ala firmankan, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ Kami buat dia ditelan oleh bumi, dan rumahnya pun juga ditelan oleh bumi, dikarenakan kekikiran dia tidak mau mengeluarkan zakat. Dan besok di hari kiamat itu orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, itu harta dia dipikulkan, dibebankan. Di atas tubuhnya dipaksa untuk memikulnya. Bagaikan ular yang besar yang menjerat lehernya, dipikul di atas lehernya, di atas pundaknya sendiri. sendiri. Sayutawwaguna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dia akan dibebankan dengan apa-apa yang dia pelit untuk dia keluarkan besok hari kiamat. Silahkan pikul harta yang pelit untuk kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah bersabda, tidaklah ada pemilik emas, pemilik perak yang tidak mengeluarkan haknya, tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan besok hari kiamat emas dan peraknya akan dicairkan. Dicairkan, kemudian juga menjadi sebuah lempeng yang mana lempeng itu panas menyala di dalam neraka jahanam dan itu lempeng itu dijadikan setrika yang menyetrika badan tubuh orang tersebut bagian belakangnya bagian sampingnya wajahnya semuanya disetrika dengan lempeng emas dan perak yang dulu tidak dia keluarkan zakatnya setiap kali itu sudah lempengan itu menjadi dingin dipanaskan lagi hingga dilakukan seperti semula di sebuah hari yang lamanya bagaikan 50 ribu tahun naudzubillah min zalik sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan kita ada hari kiamat, di hadapan kita ada perhitungan panjang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Magharraka karim. Apa yang membuat engkau tertipu dari Allah Taala? Nah karenanya itu dalam hadis itu disebutkan juga orang yang memiliki hewan ternak tidak dia keluarkan zakatnya besok di hari kiamat itu hewan ternak datang dalam keadaan yang paling gemuk paling besar dan hewan ternak itu akan menginjak-injak dia dan dengan dengan kakinya dan akan menyeruduk dan e, memukulkan kepalanya kepada orang tersebut e, karena orang ini tidak mengeluarkan zakat nah karena itu keluarkan zakat orang yang mengeluarkan zakat ada adabnya ada caranya, ada tata keramanya yang diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarkan zakat dengan lapang hati, dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira. Dia keluarkan zakat, dia gembira, senang, dan jangan dia mengungkit-ungkit. Oh, saya udah ngasih zakat kepada engkau, engkau terima zakat. Jangan diungkit-ungkit. Justru jangan menganggap dia telah berjasa memberi zakat. Tidak. Tapi anggaplah fakir miskin telah berjasa karena mau menerima zakatnya dia. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian gugurkan pahala sedekah kalian dengan kalian ungkit ataupun dengan kata-kata yang mengandung gangguan dan cacian, jangan. Tapi hendaknya kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan orang yang mengeluarkan zakat sambil hatinya berkeluh kesah. Ini sifatnya orang munafik wala ya'tuna sholata illa wahum kusala wala yunfiguna illa wahum karihun. Orang munafik mereka tidak melaksanakan salat melainkan sambil malas-malasan mengeluarkan zakat karena terpaksa sambil uring-uringan. Ini sifatnya orang munafik. Artinya hendaknya keluarkan zakat dengan hati yang lapang. Orang munafik dia salat tapi malas, dia zakat tapi dengan berat hati. Jangan kita meniru mereka. Zakatlah dengan lapang hati. Sesungguhnya di antara adab berzakat, keluarkan zakat kita dari harta yang paling bagus. Kalau misalkan itu tanaman yang paling bagus, yang paling indah, yang paling subur. Kalau itu hewan ternak yang paling gemuk, yang paling besar, keluarkan yang terbaik. Itu adabnya. Walaupun kewajibannya adalah mengeluarkan dari jenis yang rata-rata, bukan yang paling jelek, bukan yang paling bagus, itu kewajiban. Tapi yang paling afdol, berikan yang terbaik untuk Allah. Yang paling kamu suka, setorkan, simpan di tabungannya Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita di akhirat nanti. Adapun mengeluarkan yang paling jelek, yang paling busuk, yang paling buruk, itu sama sekali tidak boleh, kecuali kalau hartanya semuanya buruk, nah silahkan. Tapi kalau tidak jangan. Wala tayammamul tamin hutum figun. Jangan dipilihin yang busuk busuk untuk diinfakkan, jangan. Tapi pilihlah yang sedang. Kemudian juga diantara kewajiban bagi orang yang mengeluarkan zakat, jangan dia membagikan zakat kepada e, pembagian zakat bukan dengan hawa nafsunya. Oh, ini baik sama saya. Ini berjasa sama saya. Jadi saya kasih dia karena dia baik, karena dia berjasa. Jangan bagikan zakat sesuai dengan hawa nafsunya. Akan tetapi berikan zakat kepada siapapun yang berhak. Oh, siapapun yang berhak Walaupun ini orang memberi manfaat dunia ataupun tidak khidmah kepada dia ataupun tidak bantu dia ataupun tidak berikan ke, zakat itu kepada siapapun juga. Jangan memilih, oh dia hormat sama saya jadi saya kasih dia. Dia nggak hormat saya nggak mau memberi dia. Jangan. Orang yang macam begini itu jangan-jangan zakatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika orang yang dia berikan itu berhak, ya maka silahkan dia berhak untuk mengambilnya. Namun jika yang menerimanya tidak berhak, maka itu sangat berbahaya sekali. Ini berbahaya. Nah karenanya itu perlu diingatkan hal yang semacam ini sebab banyak diremehkan perkara ini oleh banyak orang. Termasuk juga ketika seseorang yang kaya raya memberikan kepada fakir miskin sesuatu daripada zakat dan dia memberikan seolah-olah ini bukan zakat, ini bagaikan hadiah. Kalau itu zakat, katakan itu zakat. Tunjukkan kalau itu zakat. Nah, sehingga orang fakir miskin itu menyadari kalau ini adalah zakat yang dia terima. Ataupun juga barang siapa yang memberikan zakatnya kepada kerabat yang membutuhkan, yang wajib, kalau kerabatnya itu termasuk jenis orang yang wajib dia nafkahi, jangan diberikan dari zakat, tapi dari hal yang lain. Begitu. Adapun zakat bukan diberikan kepada orang yang wajib dia nafkahi. Adapun kerabat-kerabat yang layan fakir miskin yang tidak wajib dia nafkahi boleh dia berikan itu daripada harta zakatnya sendiri bahkan lebih afdal sedekah atau zakat yang diberikan kepada kerabat sebab itu mengandung dua hal zakat juga, pahala juga karena menyambung silaturahmi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wajib mengeluarkan zakat harta, dia wajib juga mengeluarkan zakat fitrah dan zakat fitrah wajib dikeluarkan setiap bulan Ramadan bagi yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang budak, yang merdeka, bagi kaum muslimin yang mampu mengeluarkan zakat fitrah wajib dia keluarkan dan fitrah itu dia keluarkan sekitar 4 mud, lebih kurang sekitar 3,5 liter daripada makanan pokok dari makanan pokok, bukan dengan uang, dari makanan pokok, ataupun juga dari kurma, ataupun juga dari beras, ataupun gandum, dia berikan dari makanan pokok setempat kepada fakir miskin sebanyak tiga setengah liter per orang. Kalau dia sekeluarga, anggota keluarga ada lima orang, maka lima set dia siapkan untuk itu semua. Dari makanan pokok tersebut, bukan berupa uang. Tapi dia berikan dalam madhab syafi'i berupa makanan pokok yang dia berikan kepada fakir miskin tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya zakat fitrah tersebut ini banyak dilalaikan oleh orang, menyangka kalau dirinya tidak mampu. Sesungguhnya setiap orang yang memiliki kelebihan makanan, kelebihan makanan untuk saya cumbunya makanan untuk malam ini, punya makanan untuk hari lebaran dan untuk malam setelah lebaran. Lebih daripada itu wajib dia keluarkan zakat fitrah. Kalau pas-pasan maka tidak wajib dia keluarkan zakat fitrah. Tapi saya punya rumah, jual rumahnya. Kalau rumahnya punya dua rumah, jual satu. Bajunya ada lebih dari satu, jual bajunya untuk membayar zakat fitrah tersebut. Sebab ini adalah hal perkara yang penting di dalam syariat. Nah karenanya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Dijadikan kita sebagai orang-orang yang mendirikan sholat, yang mengeluarkan zakat pada tempatnya, dengan adabnya, dengan tata keramanya, dengan kelapangan hati. Dan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Rabbana tagabbal minna innaka anta samil alim wa tub inna innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.